Pak Antoni? Ya. Silakan Bapak. Kalau saya nanti kalau begini caranya saya nggak kerja, saya beli bensin yang 4.500 pakai plat kuning, lalu nanti saya jualan di, perempatan dengan harga 5.500, untung 1.000. 1.000 kalau satu hari 30, 30 liter berapa tuh? Halo? Hanya daripada kita kerja. Hmm. Cukup Pak Antoni? Iya, jadi bolak-balik aja. Jadi pemerintah kenapa mesti bikin dua harga? Cukup satu harga aja kan cukup selesai. Oke. Okay. Terima kasih Pak Tony. Pak Bastian? Iya, saya sama dengan Bung Antoni tadi ya. Itu harta jasa yang punya hak veto pakai otak dikit lah. Perbedaan harga dari empat setengah ke enam setengah itu kan luar biasa. Ntar supir mikrolet mereka nggak usah nak jalanin mikroletnya supir angkot satu hari dia jual bisa 80 liter sudah dapat berapa di angka lima setengah itu jadi tolonglah eh, itu orang migas terus harta rajasa SBY pakai otak dikit lah jangan membuat orang yang susah kalau kita ingat UUD 45 itu hak setiap warga kok menikmati pemerintah ber, harus melakukan yang untuk mensejahterakan masyarakatnya tidak pandang miskin sama kaya. Jadi ini salah satu keputusan bodoh. Mudah-mudahan dia dengar sama Hatta Rajasa sama kabinet itu. Ini adalah Menteri Tolol. Terima kasih Menteri Tolol. Terima kasih. Pak brio Baik, terima kasih. Saya mohon maaf agak berbeda dengan dua pandangan yang sebelumnya. -hmm. Menurut saya ini sebuah kemajuan dibandingkan tidak berbuat apa-apa walaupun agak terlambat tetapi eh, saya kira ini cukup baik untuk untuk mampu mengadopsi yang kepentingan kalau kita subsidi terus menerus tentu akan bobol lah negara ini gitu sebaliknya kalau kita tidak mensubsidi yang lemah juga kasihan saya kira ini win-win solution tetapi maksud kami adalah setelah ini harus ada juga keberanian lagi yang berikutnya gitu umpamanya dalam jangka setengah tahun paling lama atau paling mulu-mulu satu tahun harus dikembalikan itu yang non subsidi dihilangkan lagi jadi makin besar sehingga negara ini makin menjadi lebih sehat di kemudian hari terima kasih terima kasih Pak Rio Pak Harko eh, memang sih ini udah salah satu cara yang terbaik ya bukan walaupun bukan eh, bukan cara yang store baik tapi udah the best from the worst lah ya eh, win-win solusi itu memang benar dari bapak sebelumnya ya, tinggal ganti dari pemerintah aja dia harus punya target gitu loh punya target eh, mau dinaikin sampai ke berapa dan itu harus dilakukan secara bertahap sampai ke level dimana eh, apa namanya subsidi itu bisa hilang tapi juga perlu diingat subsidinya juga harus di, didistribusikan dengan dengan, ke, dengan cara yang benar dengan yang adil gitu jangan nanti udah dinaikin lagi tapi subsidinya juga nguap kemana ada bingung nanti kan mau, mau, mau cari duit kemana lagi tapi ya inilah cara yang terbaik lah. Eh, memang kan eh, mungkin kita mesti sadarin juga ya bangsa kita manusia manusianya kan banyak yang kurang beradab konflik horizontal mungkin bisa terjadi lah jadi memang peran pemerintah bagaimana uh, meminimum, lah ya hal-hal seperti itu itu aja mas Afi terima kasih Pak Pak Patrick Iya, dari awal sih saya nggak pernah setuju mengenai ya, mengenai BBM yang jebol apa itu udah omong kosong semua itu koruptor semua soalnya yang yang memanage BBM itu orang koruptor semua kemudian yang menghasilkan minyak Pertamina juga dalamnya koruptor semua jadi memang repot bangsa yang dipimpin sama koruptor ini ngomongnya jebol-jebol terus dulu konvensi minyak tanah ke kita disuruh bondong-bondong dari minyak tanah gas, sadis kita tegas semua dinaikkan pelan-pelan sama pemerintah jadi memang untuk pemerintah kan UMR yang tidak terkendali kenaikannya punglinya masih banyak jalan juga amburadul kemacetan jadi istilahnya keputusan-keputusan pemerintah sekarang itu benar-benar tidak ada yang menyejahterakan tak yang kenaikan bawang putih, kenaikan lombok yang harganya nggak kemana-mana. Menurut saya, saya nggak pernah setuju. Tapi kalaupun ini diputuskan dengan mana ini memang penguasa yang memutuskan, ini juga tolol juga gitu loh keputusannya. Sudah tahu orang Indonesia itu nggak bisa dibuat cara seperti kalau tadi yang bilang bahwa ini satu kemajuan, kemajuan apa? Orang Indonesia nggak bisa dibuat keputusan seperti ini. Yang tadi kan bilang bahwa nanti orang mikrolet apa Eh, supir-supir apa jadi kaya ya karena mereka dagang minyak. sekarang enggak bayangin gini kalau saya masuk pom bensin nggak mungkin kan eh, pemerintah mengawasi ribu-ribu pom bensin seluruh Indonesia sekarang gini saya masuk pom bensin saya kongkalingkong sama petugas yang ngisi pom pak tolong isi empat persen yang yang 4.500 saja nanti bapak kasih 1.000 per liter jadi yang tukang ngisinya juga tambah kaya nanti oke okay. nah itu maksud saya terima kasih Pak Fatri komentar Anda Pak Yudi ya selamat sore Bu Ya, Pak silakan. ya memang sebenarnya pemerintah sih lagi cari solusi juga buat ngurangin subsidi. Cuman kalau dua harga kita juga kita jujur nggak nggak setuju ya. Karena itu buka peluang untuk korupsi baik itu dari pihak Pertamina sendiri maupun pihak dari bensin yang seperti Bapak barusan cerita. Kalau memang pemerintah berani ya premium itu khusus untuk angkutan umum ya kan seperti yang kemarin saya tadi pagi itu ada yang usulin bagus sekali itu ya premium itu untuk angkutan umum dan angkutan barang-barang yang seperti untuk konsumsi itu loh ya kan sedangkan untuk mobil pribadi saya ramah saya juga punya mobil dan kita juga tahu kita nggak selalu apa pengen juga sih terus juga terlalu gede tapi itu, itu tetap ada gitu loh kalau berani seperti itu pemerintah dan juga pembatasan mobil juga bukan jangan semuanya kan ini kendaraan juga banyak yang pakai dari mobil juga kan ya kan batasin lah untuk Jakarta wilayah sekitarnya untuk 10 tahun gitu kalau okay. selebihnya ganti gitu oke ya. terima kasih Pak Yudi satu penelpon terakhir Pak Lukman ya terima kasih kalau menurut saya itu bukan jalan yang yang Eh, maksudnya jalan keluar yang terus beres nggak bisa beres juga kalau menurut saya sebab begini itu kita nanti ngisi di form juga nadanya semua kacau ini cuma secara teori pemerintah bilang kalau dia dia subsidinya itu dihilangkan untuk kendaraan pribadi dia dia akan mengurangi meng, mengurangi defisit sekian gitu kan. itu secara teori dan, dan kalau nggak salah tuh pemerintah bilang itu jadi pun didata yang subsidi. Jadi kalau sudah habis, udah. Itu kan membuat kacau. Jadi saya kira nggak benar itu semuanya. Lari-larinya juga nanti tetap aja bensin tuh tetap harus naik. Sama ratakan aja udah langsung. Yang penting manajemennya ke depan harus benar, harus baik. Itu saja kalau menurut saya. Toh akhirnya juga akan ke situ juga larinya. Salah menurut menurut saya nggak nggak bisa beres begitu. Ya, sekian terima kasih. Baik. Selamat pagi Pak Suratman Selamat pagi Silahkan Ya, saya mendengar eh, rencana kenaikan BBM dengan dua opsi harga Saya pikir ini menurut saya pilihan terbaik lah Karena harga BBM dunia memang naik Dan konsumsi BBM untuk mobil pribadi sangat banyak Sementara rakyat Indonesia yang lebih daripada 50% itu ada di pedesaan yang tidak pernah menikmati bahan bakar Contohnya kayak ibu saya di kampung Sudah nggak bisa naik motor, nggak bisa pergi ke kota Dan itu jutaan orang di Indonesia nggak pernah menikmati subsidi bahan bakar Kalau seandainya dinaikkan menjadi gejolak Ini adalah perlu dipikirkan bersama bahwa ini pilihan terbaik dan harus diterima karena rakyat Indonesia memang sebagian besar masih belum bisa menikmati subsidi BBM hanya orang-orang kota yang memiliki kendaraan saya pikir saya setuju sekali dan ini harus kita sambut dengan baik rencana pemerintah tersebut. Itu terima kasih. Ya, Bu Ati. Ya, saran saya pemerintah sebelum melaksanakan sesuatu harus pikir baik-baik dan matang-matang dan sangat teliti. Kalau sudah ambil keputusan, tolong laksanakan dengan tegas. Dengan segala resiko harus dilaksanakan. Tapi itu harus pikir baik-baik untung ruginya di mana, kelebihannya di mana, kekurangan di mana, ruginya apa, untungnya apa harusnya pikir matang-matang ya harus dilaksanakan dengan tegas dan baik. Terima kasih. Pak Doni. Ya ini kesempatan untuk Pertamina main-main lagi Kita nggak jelas sebenarnya bagaimana mereka kontrolnya Tapi kita tahu lah Sebenarnya ini tempat ladang untuk uh, yang aneh-aneh akan terjadi lagi Terima kasih Pak Sinong uh, Kalau terjadi dua harga Pasti akan kacau di lapangan selamat berpusing ria untuk Pertamina. Pagi Pak Hendra. Selamat pagi Bu. Silahkan. Saya mau kasih usulan solusi untuk harga yang bersubsidi gunakan Pertamina. Jadi untuk motor, angkut bom, Pertamina warnanya merah. nah kan dengan subsidinya lebih sedikit mungkin pakai Pertamino gitu. jadi warnanya mungkin biru jadi yang swasta eh, yang ya, yang berbasis mobil pribadi bisa melalui Pertamino gitu jadi jelas gitu terima kasih Pak Yusuf Selamat pagi Bu Silahkan Nanti kendaraan umum motor tidak kebagian bensin Bu hmm. Kalau cara dua harga begini kendaraan umum dan motor tidak kebayar bensin bu tentu SBU dia mau jual yang 6.500 bu yang 4.500 dia bilang habis bensinnya terima kasih Pak Gilbert ya saya setuju sama Bu Wati tadi ya kalau mau dinaikin ini ya, dinaikin aja lah jangan sampai ditang digantung-gantung begini ya kan terus semua sudah tahu bakal naik dan rakyat juga tidak bisa berbuat apa-apa ya dinaikkan dinaikkan ya konsekuensinya harus di harus diterima dan juga harus tegas kalau kalau terjadi penyelewengan di lapangan di mana yang subs yang non subsidi dipakai dijual lagi nah itu harus ditindak tegas dan ekses ekses politiknya itu karena ini penuh dengan muatan politik nah ini harus di harus dijaga sama eh, sama yang namanya RI 1 itu harus tegas ya kan berani bertindak siapa juga selibat habis karena Anda kan tinggal setahun lagi, 2014 Anda kan turun. Ya, tindak tegas semuanya, jadi rakyat puas gitu. Makasih. Pak Hadi. Pak Hari ini saya Hari Mulyadi. Oh silahkan. Ya, Bu, masalah harga BBM ya Bu ya, menurut saya. Ini kesalahan besar kok bikin dua harga. Itu biaya pengawasan aja tuh kalau puisi saya hitung, itu bisa 100 tahun, bisa 100 miliar gitu. Ya ini salah besar menurut saya. Tapi satu harga aja. Memberi uang juga ke curangan Super angkot dia jual kembali itu. Dia isi, dia jual ke orang lain untuk seribu seribu lima ratus. saya salah besar ini. Tapi satu harga semuanya. Lima ribu lima ratus, enam ribu, enam ribu ratus. oke Ya, penelpon terakhir Pak Anto. Ya, selamat pagi. Silahkan. Ya, kalau kita lihat memang SBY ini memble ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, semua salah. Kenapa? Karena dia memang tidak punya jiwa pemimpin. Jadi sebenarnya kita ini pilih presiden yang kesasar gitu loh. Jadi presidennya digaji dengan gaji presiden, tapi kualitasnya kaki lima. Terima kasih. Selamat siang. Iya, komentar Anda Pak Joni. Itu tidak masuk akal kalau dua harga. Karena bagaimanapun juga orang Indonesia yang suka dulu korupsi, itu akan bermain-main jadi eh, bisa saja yang plat kuning kerjanya cuma beli bensin motor juga kerjanya beli bensin yang usah bisnis lain kerjanya cuma beli bensin doang dan ini kalau orang birokrat gak ngerti itu juga heran orang orang pemerintah kok nggak ngerti kayak ini kalau orang-orang swasta itu udah ngerti semua permainan itu banyak sekali juga jadi konspirasi dan sebagainya penjual bensin sama orang-orang yang eh, beginian gitu jadi itu oh, oh, sulit masuk ke ya. akal nggak masuk logik ke eh, pikiran dari mana itu terima kasih terima kasih Pak Joni Ibu Wibi selamat siang saya cuma kata ini yang bikin punya ide ini benar-benar goblok dan tolol. Kalau dia benar-benar mau cari uang dana untuk di 2014, ngomong aja jujur. Mana ada apa manajemen model kayak begitu? Terima kasih Ibu Wibi. Selamat siang. Siang Bu saya tukang ojek bu Saya mengucapkan terima kasih sama Pak SBY Karena sebentar lagi saya jadi juragan bensin bu Terima Kasih Baik terima kasih Pak Sadikun Pak Joko selamat siang Selamat siang bu iya. Ya Nah itulah ketahuan sekarang kan emang biasa Pemerintah kita tuh hatinya selalu mendua Dan gak heran Anggota DPR-nya yang selingkuh、uh, ah, itulah kalau emang selalu ngajarin apa-apa mendua, mendua gitu ya, nggak taat hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pak Amin, selamat siang. Selamat siang juga. Makin lama, makin yang ngurus negeri ini makin membingungkan rakyat nih. Mungkin nggak ada orang canggih kali. Kalau ini kita serahin deh sama penjajah aja. Terima kasih. <laughs> Yang ini Pak Teguh, selamat siang. Ya, Bu Dona. Sebenarnya pemerintah bagus. Yang premium 4,5 nolong rakyat kecil. Nah yang enam setengah pribadi. Tetapi dampaknya ada dua macam. Karena kalau angkot-angkot, sopir-sopir umum yang nggak laku nyari duit bisa lebih baik ke pompa bensin mobilnya dipenuhin sampai rumah disedot. Sehari dibalik lima kali udah dapat satu dirigen dijual sama orang. Dan dampaknya ke situ nanti tuh. Hmm. Dan keduanya pemerintah harus bisa mengendalikan setelah BBM naik kan bukan bakar naik itu sembilan pokok dikendalikan jangan melonjak kalau melonjak ya sama dengan kayak leher rakyat kecil saya kira itu aja Bu Selamat siang Pak Prayitno ya selamat siang Bu silakan saya sebenarnya bingung ya sama presiden kita ini ya secara kalkulasi harusnya dia sebagai ukuran level seorang presiden itu bisa ngitung gitu loh. Kalau saya terapkan dua sistem harga ini, dampak buruknya apa, dampak eh, baiknya apa. Tentu dia bisa ngitung dong, kan level presiden. Betul kan Bu? Nah, iya. kalau saya sih pribadi saya lihat, jelas dampak buruknya lebih besar. Karena apa? Faktor manipulasi, nanti faktor korupsi juga tidak terjadi, terus pengontrol juga nanti lebih sulit. Karena pasti penerapan di lapangannya tidak mudah Bu. Walaupun tujuan SD dalam hal ini supaya kesannya membela rakyat kecil, tapi dampaknya tetap tidak baik dengan dua harga itu. Jadi saya pikir saya curiga jadinya nih Bu. Pikiran saya ya, apa jangan-jangan nih subsidi BBM selama ini dari situ ada ruang untuk korupsi. Karena kan pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan memberikan subsidi kepada pihak Pertamina kan sebagai pengelola eh, minyak di Indonesia energi. Jangan-jangan nih di jalur ini ada ruang uang yang keluar ya. insentif buat pemerintah dalam hal ini siapa nggak tahu orangnya. Jadi celah itu tetap dipertahankan oleh SBY selama okay. tahun kedua ini ya, ya. lima tahun pertama, lima tahun kedua ini. Baik Pak Pratno, terima kasih kami sudah cukup mengerti yang Anda maksud dan kita ke Pak Bobi. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang. Silakan. Ini nggak menyelesaikan masalah Bu. Pemerintah itu mestinya harus transparan gitu antara ekspor dan yang diimpor itu berapa gitu. Terus selesain dulu ini mengenai mafia-mafia minyak itu seperti yang di Kalimantan Timur itu ditemukan berapa ratus tanki itu yang dilindungi sama aparat itu nggak disalurkan ke masyarakat itu sama bedain dulu itu sumur-sumur minyak itu diasisiankanlah BUMN itu nggak hanya Pertamina semua BUMN itu diaudit yang benar gitu Bu jadi rakyat kecil itu nggak dirugi, dirugiin ini seperti mafia minyak itu yang untung siapa ini aparat dan pejabat-pejabat kan Bu. Ya gitu aja deh. Bapak Mangapo, silakan Pak Mangapo. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, menurut saya eh, akhir ini di sisa jabatan ASP ini seperti kehilangan pegangan gitu loh. Seperti ada yang mau Uh, istilahnya bersih-bersih mungkin ya. Kalau saya lihat untuk dua e, harga ini udah pasti menimbulkan banyak eh, masalah nantinya. Karena eh, kalau begitu orang akan nggak usah, eh, angkot tidak usah kerja keliling lagi. Cukup dari SPBU ke SPBU aja. Itu aja kerjanya. Ya.